Dijelaskan bahwa khaimah ahlul jannah dari sisi luas dan ketinggiannya adalah 60 mil ke atas dan 60 mil panjang serta lebarnya. Itu dijelaskan dalam hadis dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan selain keduanya. terkait dengan sifat-sifat huruf atau kamar-kamar di jannah disebutkan dalam beberapa riwayat hadis di antaranya dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As dan hadis sahabat Abu Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha Sesungguhnya di jannah itu ada beberapa kamar yang nampak terlihat bagian dalamnya dari luar dan terlihat luarnya sesuatu yang di luar kamar dari dalamnya. Sehingga bukan model begini, tidak bisa kita lihat apa yang di belakang ini. Semua itu terlihat bagaikan kaca yang terbuat dari intan permata dan berlian itu. Barakallahu fikum. Yura batinuha min zahiriha wa zahiruha min batiniha. Kemudian Rasulullah menyatakan, Allah, liman at'ama taam wa afsha salam wa Salla bil laili wan nasu qiyam aw nasu niyam." Kamar-kamar itu tadi yang seperti itu kondisinya yang terlihat dari dalam segala yang ada di luar dan terlihat dari luar apa yang ada di dalam yang terbuat dari intan permata dan berlian yang gemilau. Itu Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang rajin menafkahkan dan meninfakkan untuk fukara dan masakin untuk hamba-hamba Allah yang rajin menebarkan salam dan hamba-hamba Allah yang rajin melakukan qiyamul lail di saat keumuman manusia tidur pada waktu itu. Di dalam pertanyaan yang masuk tadi ada pertanyaan amalan apa saja Ustaz yang dapat dimasukkan seorang kepada jannah? Banyak sekali. Di antaranya ini. Rasulullah menyatakan a'adda Allahu liman at'ama at-ta'am wa absha salam Allah siapkan berbagai kamar-kamar yang seperti itu tadi yang terbuat dari bahan-bahan termahal di dunia ini. Intan, emas, perak, berlian. Semua itu Allah siapkan untuk orang yang rajin memberi makan fukara wal masakin berik. Nah, orang-orang yang rajin menebarkan salam, kita menganggap remeh kadang-kadang amalan menebarkan salam. Ternyata itu di sisi Allah sangat besar nilai dan ganjarannya. Menebarkan salam, ifsya'us salam, sebagaimana sering kita sebutkan. Di antara makna ifsya adalah memberikan salam kepada orang yang kita kenal dan yang tidak kita kenal. Ifsya'us salam, memberi salam ketika kita datang dan juga ketika kita akan berpisah. Ifsya'us salam dalam bentuk memberikan ucapan salam dengan bentuk yang terbaik dan kalimat yang lebih sempurna cara penyampaian yang terbaik itu bagian dari makna-makna ifsya'us salam Barang siapa yang melakukannya karena Allah, dia masuk dalam janji Allah yang disebutkan dalam hadis yang baru saja kita sebutkan, hadis Abi Malik dan hadis Abdullah bin Amr bin As. Wasalla bil laili wan nasu niyam dan orang-orang yang rajin melakukan qiyamul lail. Hadis ini mengingatkan kepada kita untuk kita bangkit dan berubah. Bagi yang belum rajin melakukan qiyamul lail, hadis ini mengingatkan kepada kita untuk kita bangkit dan rajin. Di saat manusia keumumannya tidur, kita melakukan qiyamul lail sebatas kemampuan yang bisa kita lakukan ahlu dunia untuk sekadar menikmati dan memuaskan hawa nafsunya. Dia siap semalam suntuk untuk tidak tidur. Sekadar untuk menikmati beberapa sajian-sajian dalam media-media elektronik yang sekarang terus merayu dan mengganggu umat Islam. Dia siap semalam suntuk mengikuti kegiatan itu. Dan apalagi di waktu-waktu yang kegiatan seperti tadi tanpa saya sebut satu persatunya berjalan secara rutin dan padat. Subhanallah, kaum muslimin sibuk dengan itu. Sementara Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang pada waktu seperti itu mereka berdiri sujud dan ruku bertilawah di dalam sholatnya membaca ayat-ayat Al-Quran, merendahkan dirinya di hadapan Allah dengan sujud dan ruku, dipuji oleh Allah. Dalam berbagai ayatnya, banyak dari kita ini belum bangkit semangat untuk itu. Hanya sekedar menikmati berbagai kegiatan tadi. Kita nggak dapat apa-apa. Kita nggak mendapatkan hadiah yang diberikannya. Kita tidak mendapatkan pujian yang disanjung-sanjung oleh manusia. Para pelaku-pelaku kegiatan tadi. Kita hanya menonton, membuang waktu, tenaga, pikiran, dan nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk kesehatan fisik. Diberi oleh Allah kenikmatan fisik, untuk kita bisa melakukan qiyamul lail. Kita terbawa oleh teori-teori manusia bahwa tidur itu harus sekian jam dan sekian jam. Sehingga kita melupakan dan melalaikan qiyamul lail yang Allah siapkan di dalam berbagai ayat dan melalui lisan Rasulnya. Inna fil jannati ghurafan yura wahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha أعدها الله لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل nasu نيام Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah begitu juga para istri kita di rumah. Kita harus berta'awun dengan mereka. Membantu mereka hamba-hamba Allah yang lemah itu. Bangunkan mereka di malam hari untuk sholat. Bangunkan mereka untuk sekadar melakukan witir tiga rakaat atau semampunya. Kasihan mereka. Barakallahu fikum. Maka dari itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini di samping menyebutkan kelebihan huruf yang Allah siapkan di jannah juga menyebutkan amalan yang bisa mengantarkan hamba-hamba Allah untuk meraih nikmat-nikmat itu tadi. Kemudian berbagai bangunan di jannah. Tadi sempat saya singgung dari apa dibangun, dari apa dibuat. Dijelaskan dalam hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang selain keduanya dengan lafaz yang saling melengkapi Qulna ya Rasulullah hadithna anil jannah wa mabina'uha. Ya Rasul, beritakan kepada kami, sampaikan kepada kami tentang surga, tentang jannah dan bagaimana atau terbuat dari apa bangunan-bangunan jannah itu. Qala Rasulullah menjawab, labinatun zahab WALABINATUN labinatun wa milatuha al-misku وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد لا يموت لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه Wahai Nabi, jelaskan bagaimana bangunan di surga itu, di jannah. Rasulullah menjawab, bangunan di jannah itu batu batanya Yang menyusun bangunan itu terbuat dari emas. Dan ada lagi bangunan yang terbuat dari perak. Disebutkan oleh sebagian ulama, ada yang tersusun dari dua ini. Emas, perak, emas, perak, emas, perak. Nah, Barakallahu fikum. Wa milatuha al-mis. Adonan yang di dunia terbuat dari semen untuk merangkai batu bata yang satu dengan yang lainnya ya. terbuat dari mis yang harum wangi antum bisa bayangkan bagaimana ketika masuk ke ruangan itu indahnya dipandang harum aromanya tidak pernah berhenti wahasba'uha kerikil-kerikilnya yang ada di sekitarnya yang diinjak di atasnya berjalan manusia di jannah itu terbuat dari intan dan berlian. Dipandang berkemilau. Kita bersama keluarga di sana dengan seluas kamar yang 60 mil ke atas dan ke samping. Disebutkan dalam hadis ini juga ditegaskan barang siapa yang masuk ke dalam jannah itu yan'am wala yab'as mereka akan selalu menikmati berbagai nikmat itu dan tidak akan pernah sedikit pun mereka susah tidak mendapatkan kenikmatan. Yukhalladu dikekalkan di dalamnya la yamutu tidak akan pernah mati. La tabla thiyabuhu tidak pernah usang pakaiannya. Seperti pakaian kita yang baru kita beli untuk persiapan hari raya kemarin sekarang mulai usang, mulai berubah warnanya, mulai berubah aromanya, mulai berubah lubang-lubangnya. Bertambah waktu, tambah pakaian kita itu usang. Tetapi di jannah semua itu serba baru, mengkilau, tidak pernah berubah sedikit pun. Wala syababuhu dan tidak pernah hilang masa mudanya. Muda terus. Terus di dalam masa muda akan disebutkan nanti berapa umur penghuni surga. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah Terkait dengan khaymah tadi, masih terkait dengan khaymah jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan lil mu'mini fiha ahlun. Di dalam khaymah itu bagi seorang mukmin yang masuk ke dalamnya dan bertempat tinggal di dalamnya memiliki keluarga-keluarga yang banyak. Yatufu alaihim al-mu'min fala yara ba'dhum ba'dha. Seorang mukmin berpindah dari satu keluarga dia yang satu ke keluarga dia yang lainnya. Di keluarga yang ini tidak melihat di mana rumah yang itu. Keluarga yang satunya tidak melihat di mana yang satunya. Betapa luasnya. Dia pindah. Selesai dari keluarga ini, pindah kepada keluarga yang satunya. Selesai dari ini, pindah ke keluarga yang sana. Keluarga yang ini tidak hasad terhadap keluarga yang sana. Tidak dengki terhadap keluarga yang situ. Tiada ucapan dari keluarga yang ini ketika datang kecuali pujian. Ketika kembali kepada keluarga yang pertama dipuji dan dipuji dan disanjung sang suami. Begitu juga Mukmin ini ketika masuk ke rumah yang pertama tadi yang telah dia tinggalkan menuju yang kedua, yang ketiga dan seterusnya, ternyata mendapati yang pertama lebih bagus lagi, lebih indah lagi. Bertambah keindahan dan kecantikannya. Kebersihannya. Terus begitu meningkat dan meningkat. Kemudian sebagaimana disebutkan di sana bahwa di dalam kamar-kamar yang Allah siapkan dengan keluasan yang telah disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya di sana mengalir sungai-sungai. Bagaimana sifat sungai-sungai tersebut? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah menyatakan baina ana asir fil jannah ketika aku berjalan di jannah yakni peristiwa Isra dan Mi'raj Ida ana binahari hafatahu qibabul lu'lu'il mujawwaf fakultu. ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك قال نعم kata Rasulullah tiba-tiba aku mendapati sebuah sungai yang tepinya itu terdapat kubah yang terbuat dari tadi intan permata. Dari mana sungai itu mengalir dan bagaimana dia mengalir diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Ibnu Hibban bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan anharul jannah takhruju min tahti tilalin dalam riwayat au min tahti jibalil misk bahwa sungai-sungai jannah itu mengalir keluarnya dari gunung-gunung misik. Antum pernah melihat misik yang mahal di dunia? Mungkin kebanyakan antum 99% nggak pernah melihat. Rata-rata yang kita pakai adalah minyak wangi-minyak wangi yang dijual murah harga 10.000-15.000 per botol kecil itu 20.000 mahal-mahalnya 50.000 Bagaimana misik yang di dunia dipakai oleh para raja? Itu pun tentunya tidak bisa dibandingkan dan disamakan dengan misik di jannah. Disebutkan di sana bahwa sungai-sungai jannah itu mengalir dari bawah gunung-gunung misik. Ya subhanallah betapa indahnya pemandangan itu dan betapa harumnya air sungai itu. disebutkan di dalam uh, surat Muhammad ayat yang ke-15 tentang jenis-jenis sungai yang mengalir di jannah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan مثل الجنة التي وعد muttaqun. Perumpamaan jannah yang Allah telah siapkan, Allah janjikan untuk hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang hidup di dunia di atas takwa. Fiha anharun min ma'in ghairi asin. Padanya terdapat sungai-sungai yang mengalir di sana air غير آسن kata Syekh Sa'di dan ini adalah penafsiran dari Ibnu Abbas dan yang lainnya ay ghairi mutaghayyir la biwakhamin wala birihin muntina wala bimurarah wala bikudurah bal huwa a'dabul miyah wa asfaha wa atyabuha rihan wa aladduha syurba kata beliau tentang ayat ini bahwa di sana mengalir air-air sungai ghairi asin yakni yang tidak pernah berubah warnanya tidak pernah berubah rasanya tidak pernah berbau tidak pernah berubah sedikit pun aroma wanginya itu tadi yang mengalir dari bawah gunung-gunung misik bahkan airnya adalah air yang paling segar untuk diminum paling bersih dan menyehatkan. Paling enak di saat diam diteguk. Itu adalah air yang mengalir dan melewati kamar-kamar mukminin. Wa anharun min khamrin atau wa anharun min ladanin lam yataghayyar ta'muhu dan sungai yang mengalir di sana susu yang juga tidak pernah berubah rasanya, tidak pernah berubah dengan kecut, menjadi tidak enak rasanya. Terus enak. Wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin. Dan sungai yang mengalir di sana khamr yang lezat diminum oleh orang-orang yang meneguknya tentang khamr al-jannah ini disebutkan dalam berbagai ayat yang lainnya yang insya Allah akan kita sebutkan lebih rinci tentang khamr al-jannah dan minuman ahlul jannah pada kesempatan atau pada bab yang lainnya. Kalau anharun min asalin musaffa dan sungai yang mengalir di sana madu yang bersih bersih dari segala yang mengotorinya Ini gambaran sungai-sungai yang mengalir di Al-Jannah dan semua itu mengalir di kamar-kamar kaum mukminin. Ketika duduk di tepinya, dia berada di bawah naungan kubah yang terbuat dari lu'lu', yang terbuat dari intan permata. Ketika dia melihat ke dasar sungai itu terdapat di sana berlian dan kemilauan intan di dalamnya Betapa indah itu semua yang tidak mungkin seorang yang tidak beriman dan bertakwa dapat meraihnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kajian ini akan dilanjutkan seusai uh, salat asar biidznillah taala atau tepatnya kurang lebih pukul 3 karena asar itu kurang lebih pukul 25 menit. Nah, insyaallah taala. Maka sampai di sini kajian kita dan nampaknya tentang sifat-sifat jannah ini masih membutuhkan waktu yang cukup panjang karena terbatasnya waktu dengan terpaksa penyebutan berbagai dalil baik Quran maupun sunnah terbatas penyebutannya dan begitu juga penjelasan para ulama tentangnya sangat terbatas namun harapan tentunya apa yang sedikit ini dapat membangkitkan iman yang melahirkan amal dan kesungguhan upaya dalam kehidupan kita keseharian. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum itu saya ingatkan kembali manfaatkan waktu untuk beribadah kepada Allah Bagi yang lelah silakan istirahat Bagi yang masih memiliki kekuatan saya akan Banyak berzikir, berdoa Istighfar, membaca Al-Quran Memuraja apa yang telah